Apa sih hubungannya fikih hati dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tentu sangat berhubungan. Kenapa? Yang pertama, manusia <clears throat> difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uh, mencintai orang yang banyak memberikan uh, jasa kepada dirinya. Kalau kita diberikan oleh seseorang banyak sekali kenikmatan. Ya diberikan fasilitas hidup, diberikan uang per bulannya yang mencukupi. Orang itu terus memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Sudah fitrah manusia, pasti secara tabiat kita akan mencintai orang tersebut. Maka <clears throat> Allah rahmatnya mencakup segala sesuatu. Dan di antara rahmat Allah adalah nikmat dan rezeki yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Ya. Yeah. Di mana setiap harinya manusia tak pernah lepas daripada rahmat dan kasih sayangnya. Oksigen yang ia hirup, ya, air yang Allah alirkan. Demikian pula makanan, minuman, dan berbagai macam kebutuhan hidup manusia. Matahari yang Allah ya <clears throat> setiap hari munculkan untuk kepentingan untuk kehidupan manusia. Belum lagi bumi yang penuh dengan berkah ini. Maka seharusnya seorang hamba ketika mengenal siapa penciptanya dan ternyata penciptanya sangat sayang kepada dirinya. Maka pada waktu itu hati pun akan seharusnya mencintai penciptanya. Seharusnya hati itu dia betul-betul ingin selalu mendekatkan diri kepadanya. <clears throat> Karena ia tahu ternyata penciptanya maha kasih sayang ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Allah berfirman tentang ketika menyebutkan tentang doa malaikat pemikul arash dalam surat Ghafir ayat 7. Rabbana wasi'at wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu yang meluasi segala sesuatu. Karena memang ya akhi, rahmat dan ilmu Allah meluasi seluruh manusia, seluruh makhluknya bahkan. Di mana dengan rahmatnya Allah ciptakan mereka. Dengan rahmatnya pula Allah berikan kepada mereka rejeki yang mereka butuhkan. Dengan rahmatnya pula Allah berikan kepada dia bekal berupa mata, telinga, hati. Kemampuan untuk berpikir, berbicara, melihat, dan yang lainnya itu merupakan rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada mereka. Kata beliau Allah tabaraka wa ta'ala huwa rahmanur rahim. Alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai' Allah tabaraka wa ta'ala menamai dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Di mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari satu kata yaitu rahmat. Di mana rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Ikhwatul Islam azakumullah wa ayyakum. Sebutkan dalam hadis bahwa rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebutkan dalam hadis bahwa Allah taala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku, kata Allah. Dan memang kalau kita melihat dalam dalam alam nyata ini akan tampak kepada kita rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Bagaimana tidak? Bukankah orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah itu, masih diberikan oleh Allah kenikmatan? Kalaulah kemurkaan Allah mendahului rahmatnya, pasti ya Allah akan adab mereka sekaligus. Tapi Allah masih memberikan kesempatan mereka, masih memberikan waktu kepada mereka masih terus memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada mereka. Ya. Dengan dan Allah membuka apa namanya pintu taubat terus untuk mereka kalau mereka mau bertaubat kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah yabsutu yadahu ya bin nahar liyatuba musi'ul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'un nahar. Allah selalu membuka tangannya di waktu siang agar orang yang berbuat maksiat di waktu malam segera bertaubat. Dan Allah pun membuka tangannya di tangan di waktu malam agar orang yang <clears throat> berbuat dosa di waktu siang segera bertaubat. Masya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmatnya mendahului kemurkaannya. Sampai-sampai ketika seorang hamba dosanya sangat besar, ya, sangat saking besarnya memenuhi awang-awang memenuhi langit. Tetap kalau dia bertaubat Allah ampuni dosanya. Lihatlah rahmat Allah kepada hamba, kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, sebagaimana dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman <clears throat> Ya ibn Adam, hai anak Adam La balagat dunubuka ananas sama Kalaulah dosamu itu telah memenuhi awang-awang Saking banyaknya dosamu Tumastagfartani wafartulak. Kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Tak pernah Allah berkata, aku tidak akan pernah mengampuni dosamu. Iya. Seberat apapun ucapan, misalnya seseorang menghina Allah dan yang lainnya, tapi kalau dia taubat dan benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah maafkan. Masya Allah, bagaimana tidak sayang Allah kepada hamba-hambanya ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Kata beliau wa rahmatullah tatajalla al khalaiqi 'amatan wa al insani khasatan. Dan rahmat Allah itu tampak pada makhluknya secara umum dan kepada manusia secara khusus. Tatajalla ibtida'an fi wujudil bashar anfusihim wa fi nash'atihim min haithu la ya'lamun wa fi takrimil insani 'ala kathirin minal 'alamin. Ya, adapun yang sifatnya khusus kepada manusia, ya adanya manusia itu sendiri sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian tumbuhnya dia ya yang tadinya bayi kemudian Allah berikan insting kepadanya untuk menyusui dan Allah ciptakan kasih sayang di hati orang tuanya lalu ia pun tumbuh sedikit demi sedikit ya keluar ke dunia dalam keadaan lemah tak mampu apa-apa hanya bisa menangis tapi Allah sayangi dia sampai ia tumbuh besar ya ketika ia telah besar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu sebagai makhluk yang dihormati dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Akhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Manusia pun kemudian Allah berikan berbagai macam kebutuhan hidupnya ya untuk dia bisa hidup di dunia. Allah berikan dalam hati manusia itu rasa cinta, rasa takut, rasa benci. Ya. Demikian pula Allah berikan kepada manusia itu sesuatu yang subhanallah sebagaimana firman Allah wa fi anfusikum afala tubsirun dan pada diri kalian sendiri apa kalian tidak melihat akan tanda-tanda kebesaran Allah dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanallah ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum wa tatajalla fi taskhiri ma fi hadzal kaunil azim min an-ni'ami wat والماء والهواء وغير ذلك مما يتقلب فيه الإنسان كل لحظة Rahmat Allah pun tampak ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan alam semesta yang agung ini berupa kenikmatan-kenikmatannya kekuatan-kekuatan yang ada padanya yang bisa terus digali ya kekuatan gasnya kekuatan uraniumnya kekuatan tembaganya kekuatan besinya yang terus-menerus sampai detik ini manusia mempergunakannya baik untuk senjata ataupun untuk bangun untuk bangunan ataupun untuk dan yang lain-lainnya ya akhwat Islam azakumullah bukankah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian pula rezeki ya rezeki tak pernah putus setiap dari setiap manusia air demikian pula oksigen <clears throat> Allah berfirman walaqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70 Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam itu Dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan Yang dengan kendaraan Dan kami berikan kepada mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami utamakan mereka di atas makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Manusia lebih mulia daripada kera, daripada binatang manapun juga. Manusia lebih kera dari semua, lebih sempurna daripada semua yang di semua makhluk yang ada di bumi ini ya, Ya, Allah kelebihkan manusia dengan akal mereka. Namun sayang, ketika manusia tidak mempergunakan akal pikirannya, mungkin dia lebih buruk daripada hewan dan binatang ternak. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَقَدَ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ كَتَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam itu penduduk-penduduknya kata Allah. Mereka yang mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga, kata Allah, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Akibatnya apa? Allah mengatakan mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat dari itu. Masya Allah. Ya, kenapa? Akibat mereka tidak mempergunakan akal pikiran mereka semestinya. Manusia diberikan kemuliaan di atas hewan-hewan dan makhluk-makhluk di dunia karena akal yang hendaknya dia berpikir tentang hak dan batil. Ikhwatul Islam, azakumullahu ayyakum. Allah juga berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون <coughs> Ya. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Lalu Allah jadikan pendengaran, penglihatan, dan pemahaman agar kalian bersyukur. Masya Allah, ya, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa memang ya di dunia ini bayi mana yang tahu-tahu pintar hafal sahih Bukhari tidak ada <clears throat> kemudian Allah menjadikan pendengaran penglihatan dan pemahaman itu hati lihat akhi di sini Allah memulai pendengaran dulu lalu penglihatan lalu hati pemahaman yang ternyata Iya. Apa yang Allah firmankan dalam ayat ini sungguh membuat terbelalak mata-mata orang-orang para ilmuwan di zaman ini. Kenapa? Ternyata memang benar. Bayi itu Allah ciptakan pendengaran dulu. Iya. Belum mata. Di dalam perut ibu bayi itu sudah bisa mendengar. Iya. Baru baru kemudian setelah keluar Allah ciptakan mata bisa melihat tapi belum bisa memahami apa-apa. Baru kemudian setelah itu dia baru memahami. Subhanallah. Itu merupakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia ya akhul Islam azakumullah wa yakum. Wa tatajalla kadzalika fi ri'ayatillah li hadzal khalqi bastah ba'da istikhlafihi fil ardi bimualati irsari rusul ilahi bil huda. Demikian pula rahmat Allah juga. Bagaimana Allah mengutus para rasul dengan membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau manusia tidak diutus para rasul, bagaimana manusia akan tahu surga dan neraka? Kalau tidak ada para rasul, manusia tidak akan tahu mana hak dan mana batil. Mungkin manusia bagikan binatang ternak. Iya. Kezaliman akan merajalela. Demikian pula ya perbuatan-perbuatan <clears throat> kejahatan akan terus ya muncul. Tapi dengan diutusnya para rasul, ya diberitahu ini petunjuk, ini hidayah, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Bukankah itu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. <coughs> Wa tatajalla kadzalika fi mujazatihi al-'abda 'ala sayyi'ati bimithliha wa mujazatihi 'ala al-hasan bi hanasah 'ala hasati bi asyri amsalia ila mi'ati dhifin dan rahmat Allah pun akan terlihat dari bagaimana Allah memberikan balasan amalan manusia coba ya dengarkan hadis ini kata Rasulullah SAW Inna Allah katabal hasanat wa sayyiat Thumma bayyana dhalik Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan Kemudian Allah menjelaskan Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat berbuat baik lalu ia tidak melakukannya, tetap Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Faman hamma bihasanatin fa'amilaha ya katabaha Allah indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'af katsirah. Dan siapa ia berniat ingin berbuat baik, kemudian ia mengamalkannya. Maka Allah tuliskan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Wa man hamma bi بِسَيِّئَةٍ falam yamalha. كَتَبَهَا Allah indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat berbuat buruk, lalu kemudian ia tidak jadi melakukannya, Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan Waman hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Dan siapa yang berniat untuk berbuat buruk kata Rasulullah. Kemudian tidak jadi mengamalkannya, maka Allah hanya tuliskan satu keburukan saja. Luar biasa. Kebaikan ya, ketika seseorang jadi mengamalkannya ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Tapi keburukan hanya ditulis oleh Allah satu saja. Bukankah itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya? Coba ya, akhi, pikirkan baik-baik. Amalan soleh yang kita lakukan ini untuk itu menguntungkan Allah tidak sih? <coughs> Jawabnya tidak menguntungkan Allah. Allah tidak membutuhkan amalan soleh manusia. Sholat kita, puasa, zakat, haji, itu menguntungkan Allah tidak? Tidak. Allah tidak membutuhkan ibadahnya manusia. Tapi itu semua untuk kebaikan dirinya sendiri. Tapi subhanallah ya, Allah tidak butuh kepada manusia. Allah pun juga tidak butuh pada keimanan mereka. Tapi kalau mereka beriman dan beramal saleh Allah berikan balasan. Allah berikan kepada mereka apa? Pahala yang besar. Bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah yang luar biasa, akhi? Iya. Kalau ada orang memberikan apa namanya sesuatu kepada orang lain terus menerus, biasanya ada sesuatu yang merupakan yang diinginkan berupa timbal balik. Maka saya kan udah ngasih kamu <coughs> begini dan begitu. Ya. Kamu ya harus apa namanya bekerja sama saya atau melakukan begini dan begitu. Biasanya demikian, tapi Allah tidak membutuhkan. Ya, Allah tidak butuh kepada imannya hamba, Allah tidak butuh kepada apa namanya? sholatnya hamba tidak. Tapi kalau mereka beriman, Allah berikan pahala. Bukankah itu menunjukkan akan rahmat Allah yang sangat luas ya? Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka, akhi, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya luar biasa Wallahu jalla jalaluhu huwa ar-rahmanur rahim وقد وسعت رحمته كل شيء واستوى واستوى على أعظم المخلوقات وأوسع وأوسعها وهو وهو العرش بأوسع, بأوسع الصفات وهي صفة الرحمة Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah yang Rahman dan yang Rahim di mana rahmat Allah meluasi segala sesuatu di mana dia bersemayam di atas makhluk yang paling besar yang mencakup seluruh makhluk di bawahnya ya maka Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan apa namanya rahmat dan kasih sayang Akhal Islam azakumullah di antara rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya apalagi? Al-Qur'an. Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kita itu menunjukkan rahmat Allah kepada kita. Bagaimana tidak, akhi ya? Al-Qur'an itu penyembuh untuk hati manusia. Al-Quran itu sebagai peringatan Al-Quran itu sebagai rahmat ya, hidayah penuntun jalan kita dalam kehidupan dunia. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan sebagai penyembuh pada apa yang dalam hati kalian dan sebagai rahmat dan hidayah untuk orang-orang yang beriman Masya Allah ya dengan Al-Quran Allah berikan ketentraman di hati manusia ketika ia membacanya siapa yang mempelajarinya pasti dapat hidayah siapa yang mengamalkannya pasti ia menjadi orang yang sempurna di mata Allah dan manusia Allah akan jadikan ia agung di hadapan manusia siapa yang mengagungkannya Allah jadikan ia terhormat ya oleh karena itulah ya akhi Al-Qur'an yang ada di depan kita yang selalu ya berada di rumah-rumah kaum muslimin itu subhanallah rahmat yang besar yang Allah berikan kepada kita jangan kita sia-siakan rahmat Allah yang sangat besar tersebut ya akhi azakumullah wa iyyakum <coughs> Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang agung yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya kita kekuatan untuk menaatinya. Iya. Dan ini merupakan rahmat yang hakiki. Kalau orang diberikan rejeki, memang rahmat. Orang diberikan makan, minum, ya, kenikmatan, kekayaan, betul memang itu rahmat. Tapi dibandingkan dengan rahmat hidayah beda. Ya orang yang diberikan oleh Allah petunjuk, kemudian diberikan kekuatan untuk menaati Allah, untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa. Allah berikan kekuatan untuk meninggalkan larangan. Luar biasa. Ini orang-orang yang ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, ya, diberikan nikmat yang hakiki. Dan itulah yang memang seharusnya kita bergembira dengan rahmat Allah yang satu ini, itu hidayah. Oleh karena itu Allah berfirman, قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا wa khairum mimma yajma'un katakanlah dengan rahmat dan karunia Allah hendaklah mereka bergembira itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia ya kita lebih bergembira ketika kita bisa sholat ketika kita bisa zakat kita bisa berzikir kita bisa puasa ya itu lebih kita gembira daripada kita mendapatkan harta yang banyak kan harta justru hakikatnya akan dihisab oleh Allah harta itu satu persatu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala iya makanya kalau kita ternyata lebih bergembira dengan harta daripada hidayah itu akibat daripada kurangnya pemahaman kita terhadap hakikat harta orang yang tahu ya hakikat harta bahwa harta ini justru akan ditanya oleh Allah bahkan ketika harta itu <clears throat> ya tidak dipergunakan di jalan Allah harta itu akan ikut mengadab kita nanti pada hari kiamat justru dengan dia diberikan harta yang banyak dia akan berpikir aduh gimana ini jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia akan bahagia dan gembira ya kenapa walaupun dia memang bisa membeli makanan ya sebagai nikmat kepadanya dengan harta itu bisa beli rumah, bisa beli mobil dan yang lainnya. Tapi dia ingat ayat la tusumma la alunna yauma idin anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan, Masya Allah. Orang yang berakal dan berpikir akan berpikir, Ya Allah, ya, baju saya banyak sekali di lemari ini. ya Ini setiap bajunya akan ditanya oleh Allah puyeng. Sepatu saya di rak sepatu ini banyak sekali. Setiap sepatu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpikir dan berakal justru dengan semakin banyak harta semakin bingung, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itulah memang nikmat hidayah itu lebih berhak untuk kita bergembira dengannya. Ketika kita bisa sholat tahajud, alhamdulillah Ketika kita bisa berinfak sedekah, alhamdulillah. Ketika kita bisa <clears throat> apa namanya eh, berpuasa sunnah, alhamdulillah. Ini yang lebih berhak untuk bergembira dengannya. Inilah rahmat Allah yang hakiki yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kalau dunia Allah berikan kepada semua orang, baik yang Allah cintai maupun yang Allah benci. Allah berikan dunia. Sedangkan iman dan akhirat, ketaatan hanya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang Allah cintai saja. Subhanallah ya akhi, azakumullah wa iyakum. Ya. Maka kitalah berfikirlah dengan tentang masalah ini. Ya, apakah selama ini kita sudah mendapatkan rahmat yang hakiki berupa hidayah? Kekuatan untuk menaati Allah menjauhi larangannya? Ikhwata Islam, azakumullah. <clears throat> Kemudian di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa min rahmatillah bi ibadi annahu kullama zada adaduhum kashafa lahum min al-ilmi ma yumkinuhum min suhulatil hayah wa ziyadatil intaj wa suhulatil al-husuli alayh kama huwa hasilun fi kulli zamanin wa makan. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Di antara rahmat Allah kepada manusia bahwa setiap kali jumlah manusia semakin banyak, ya, jumlah penduduknya semakin meledak, apa yang terjadi? Ya, Allah pun tetap <coughs> ya, dengan ledakan penduduk yang begitu besar, Allah bukakan berbagai macam pintu-pintu rezeki. Allah berikan ke berbagai macam kemudahan-kemudahan. Ya, produksi-produksi dan yang lainnya. Jadi sebetulnya buat apa harus takut dengan adanya ledakan penduduk? Ya. Ledakan penduduk itu justru sebetulnya malah membuat membuka pintu-pintu rezeki yang lain, akhi. Kata siapa dengan ledakan penduduk negara kami miskin? Ya. La wallah. Orang yang mengatakan bahwa ledakan penduduk itu merugikan negara atau mengurangi rezeki itu akibat daripada tidak beriman siapa yang memberikan rezeki apa dia tidak tahu bahwasanya setiap manusia itu telah dituliskan rezekinya masing-masing? Ya. Justru dengan ya Rasul, Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk banyak anak. Banyak anak, banyak anak. Kata Rasulullah SAW, Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirum bikumun umam. Menikahlah dengan wanita yang banyak anak dan banyak cinta kepada suami Fa inni mukatsirum bikumul umam karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Ya, justru dengan jumlah yang begitu sangat besar tetap rejeki itu akan terus Allah alirkan kepada mereka bahkan semakin terbuka pintu-pintu ya e, rezeki yang lain. Allah bukakan berbagai macam produksi-produksi, Allah bukakan berbagai macam Masya Allah. Ya. Sahih? Ya akhal Islam, ma'azakumullah wa iyakum. ورحمة الله لعباده al jannah. ليست على قدر أعمالهم إذ أعمالهم لا تستقل بقضاء rahmah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula mereka masuk ke dalam surga Sesuai dengan amalan-amalan mereka Ya Maka itu pun merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwata Islam inilah rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka sadarilah ya akhi bahwa rahmat Allah itu luar biasa. Ya. Coba setiap detik saja, setiap detik saja nikmat yang Allah berikan kepada kita berapa? Mata dengan berbagai macam sel-sel dan yang ada padanya, retinanya dan yang lainnya. Ya, belum lagi hidung, belum lagi telinga, belum lagi apa rambut kita. Kita bisa menikmati alam yang segar, oksigen yang masya Allah, pemandangan-pemandangan yang indah, bisa makan-makan yang enak. Ya. Subhanallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nah, setelah kita melihat bagaimana rahmat Allah yang luas, apa yang bisa kita rasakan, akhir Seharusnya ya sebagai fitrah manusia ketika ada orang yang selalu memberikan rezeki kepada dirinya dia akan cinta kepada orang tersebut tapi aneh manusia ya yang paling memberi, banyak memberikan rezeki kepada dia siapa Allah setiap detik setiap menit tak pernah putus dari rahmat Allah dan kasih sayangnya tapi aneh semakin banyak Allah memberikan rezeki kepada manusia semakin lupa kepada penciptanya semakin malah tidak pecinta kepada penciptanya. La ilaha illallah. Ya, memang benar kata Allah, manusia itu memang banyak kufurnya ya akhi. Ya, Allah musta'an wa Semoga di pagi hari ini akhi, Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Ya, dibukakan kepada kita pintu-pintu rahmat berupa hidayah, ketaatan, ya ilmu, kekuatan beramal ya demikian pula rezeki yang halal yang Allah berikan kepada kita amin ya rabbal alamin wallahu a'lam Nah Ustaz, Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas pelajaran yang telah Ustaz sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini Dan berikutnya khuatal Islam Kami berikan waktu yang luang bagi Anda ingin bertanya secara langsung Atau memperdalam materi Hal-hal yang belum Anda pahami atau belum Anda ketahui dari pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini bisa langsung menghubungi nomor kami di 0218236543. 0218236543. Sebutkan nama dan alamat Anda. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, Bang? Waalaikumsalam. Ini mau nanya, Ustaz. Tapi di luar tema. Silakan. Ada tidak uh, doa untuk bersuci dari hadas uh, dari buang air besar Ustaz. Dari eh, uh, doa bersuci atau doa bersuci atau niat di dalam hati Ustaz pas kita di dalam WC Iya Bapak. Cukup Bapak ya? Ya. Uh, ketahuilah Bapak, ketika kita buang air, kita tidak diperkenankan untuk berzikir. Karena apa? Karena itu di tempat yang kotor. Ya. Justru kalau kita ketika buang air, kita berzikir, kata para ulama ini sangat tidak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zikir itu lebih cocok dalam keadaan kita suci, sedangkan ketika buang air tidak suci. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih Ya, Rasul kita yang mulia alaihi suatu wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallah ala ghairi tuhrin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Sementara ketika kita sedang buang air tidak suci, Pak. Maka kita tidak boleh berzikir di saat itu. Ya. Yang Rasul ajarkan, sebelum kita masuk WC membaca doa, Bismillah, Allahumma inni bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian setelah selesai buang air, ya, maka kemudian kita membaca skufranaka. Lalu dianjurkan kita berwudu. Di setiap kali berhadas kita dianjurkan untuk berwudu. Kenapa? Supaya zikir kita lebih sempurna karena zikir itu yang lebih cocok dalam keadaan kita sedang dalam keadaan bersuci, Bapak. Jadi ya, ketika Bapak sedang buang air tidak disyariatkan untuk berzikir apapun, Pak. Wallahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum Dan berikutnya silahkan di belakang Bapak tadi yang bertanya Di 0218236543 Halo Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Ibu siapa ini di mana? Dengan Ibu Ana di Jakarta. Silakan Ibu Ana pertanyaannya. Ustadz, anak saya usia 24 tahun, tapi sampai sekarang belum mendapatkan hidayah untuk sholat. Selalu harus disuruh. mm -hmm. ini adalah kesedihan buat saya. Mungkin saya dulu tidak mendidik dengan baik. Mungkin ini adalah kesalahan saya mohon sarannya Ustaz agar hati yeah. saya tenang. Saya bisa bahagia. Anak saya juga bisa bahagia di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Saja. Mohon Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, ya. Kesalahan yang telah kita lakukan dahulu wajib Ibu bertaubat kepada Allah. Ya kenapa Ibu tidak mengajarkan dulu anak untuk sholat. Itu dosa. Karena anak adalah merupakan tanggung jawab ya orang tua. Ketika orang tua tidak mengajarkan anak-anak sholat, membiarkan tidak sholat, itu sudah dosa. Ya, dia sudah menyanyiakan amanah. Maka ibu wajib taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Yang kedua, ibu berusaha sekuat tenaga yang pertama untuk ya mendoakan anak. Yang kedua, Kemudian ibu berusaha juga untuk mendakwahkan dia. Tapi ya terkadang <clears throat> di usia 20 tahun seperti itu tak mudah untuk ibu berikan kepada dia pengertian. Karena ya terkadang anak itu apa namanya punya jiwa pembangkang gitu, Bu. Ketika dinasehati gak mau. Apalagi sudah terbiasa dia meninggalkan sholat dan tidak terbiasa. Berarti ibu harus mengadakan pendekatan yang sifatnya ya eh, lemah lembut kepada dia. Biar ibu berdekat dulu dengan anak itu. <clears throat> Kemudian ibu berikan pengertian tentang ya siapa pencipta kita. Tentang hakikat kehidupan kita di dunia apa. Kemudian ibu berikan tentang apa sih manfaat-manfaat sholat untuk kehidupan. Supaya si anak itu mengerti kenapa sih Allah memerintahkan kita sholat. Apa sih manfaatnya sholat untuk hidup kita. Iya. Ini memang apa namanya eh, kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu itu harus kita perbaiki. Iya. Kita sudah sadar bahwa itu adalah dosa kita menyanyiakan anak-anak, tidak kita ajari, maka sekarang kita bertobat kepada Allah dengan cara memperbaikinya sesuai dengan kemampuan. Kalau sudah berusaha ibu, ya, berbagai macam cara ternyata belum juga. Maka ibu jangan bosan untuk terus mengingatkan dan mengingatkan. Iya. Kemudian jangan bosan ibu untuk mendoakan karena doa orang tua itu insya Allah dikabulkan ya. Kata Rasulullah salah satu salah sudah awat lah turad ada tiga doa yang tidak ditolak kata Rasulullah. Apa itu doa ulwalid liwaladi? Doa orang tua untuk anaknya. Maka ya ibu doakan terus sambil ibu dakwahi terus, pahamkan terus. Moga mudah-mudahan suatu ketika anak ibu mendapatkan hidayah. Amin. Nah. Nah, Ustaz Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz memberikan solusi dan manfaat untuk ibu yang bertanya Silakan Pertanyaan yang berikutnya kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Sudah masuk? Silakan. Halo. Sudah masuk. Ya, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oh, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu monitor radio atau suara televisinya, Bapak. Kemudian Bapak setelah mengecilkan baru bertanya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Oh, gimana ya Pak? Oh. Saya mau bertanya tentang memelihara burung di rumah. Apakah itu ada larangan hadis atau hadis yang membolehkannya, Pak Ustaz? Iya, Bapak. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertama, memelihara burung itu masalah duniawi. Halal-halal saja selama dipenuhi ya makanannya dan minumannya. Ya. Namun itu tidak ada manfaatnya, Pak. ya, kenapa? Karena memelihara burung itu tidak diperintahkan juga tidak dilarang mubah sedangkan sesuatu yang mubah tidak diberikan pahala juga maka dari itu yang lebih baik ya kita tidak perlulah memelihara burung biarkan burung itu terbang ke sana kemari ya biarkan ia senang dengan kelompoknya karena yang namanya burung pun juga makhluk yang ingin berkelompok dengan teman-temannya bertemu dengan teman-temannya sama halnya dengan manusia ya Makanya Rasulullah SAW tidak pernah yang memelihara burung, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin. Maka yang lebih bagusnya tidak perlulah Pak ya, kita uh, lakukan yang lebih bermanfaat saja daripada itu. Ya. Kecuali kalau memang memelihara burung itu misalnya untuk maslahat, ya. yang Bapak inginkan dari situ. Kalau memang ternyata di situ ada manfaatnya, tapi kalau tidak ada manfaatnya buat apalah Pak? Karena sifat orang yang beriman itu ya meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Allah berfirman, "Qad al mu'minun alladziina hum fi fi salatihim khashi'un walladziina hum 'anil laghwi mu'ridun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan berpaling dari sesuatu yang sia-sia. Ya, Allah a'lam. Nah Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Dan sekarang kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat Silakan bisa Anda layangkan pesan singkat Anda di 0819896543 Sembari kita menunggu pesan singkat yang telah masuk Kami akan berikan kesempatan satu lagi penanya melalui telepon di 0218236543 Silakan. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini di mana? Uh, dengan Pak Selamat di Brebes. Silakan Pak Selamat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Pak Ada. Selamat? Alhamdulillah baik Ustaz. Masyaallah. Lagi ini Ustaz, uh, eh, saya mau tanya lagi ini hubungannya dengan Sahih Bukhari Ustaz. Uh, orang yang baca itu la ilaha illallah wa syarika lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir itu akan mendapat pahala itu banyak sekali diantaranya itu eh, ini saja yang perlindungan dan sebagainya. Nah yang saya ini, mm-hmm. orang yang membaca ini tidak ada seorang pun yang akan lebih baik untuk mengamalkan zikir ini kecuali orang yang banyak membacanya. Nah, maksudnya nama eh, lebih baik mana dengan mengamalkan zikir ini atau dengan membaca Al-Quran gitu Ustaz. Baik Bapak. Mohon Ustaz. Baik. Uh, <clears throat> ketahuilah Bapak bahwa zikir itu ada dua macam yang pertama zikir mutlak. Apa itu zikir mutlak? Itu zikir yang bisa kita ucapkan kapan saja dan di mana saja. Maka zikir mutlak yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Iya. Yang kedua yaitu zikir muqayyad. Apa itu zikir muqayyad? Yaitu zikir yang terikat oleh waktu dan tempat. Seperti zikir pagi dan petang, zikir ketika azan, ya zikir ketika apa namanya berpakaian. Maka zikir yang muqayyad ini lebih utama daripada zikir yang mutlak. Jadi waktu pagi setelah sholat subuh yang paling utama apa Ustaz? Baca Al-Quran atau baca zikir pagi? Kita katakan zikir pagi lebih utama daripada baca Al-Quran. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan yang Bapak sebutkan tadi ya, mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku, lahul hamdu, ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu zikir pagi dan petang, Pak. Maka di waktu pagi dan petang yang lebih utama kita baca itu. Ya. Adapun di waktu yang lainnya, kata para ulama tetap zikir membaca Al-Qur'an lebih utama dibandingkan dengan zikir-zikir yang lainnya. Kecuali dalam keadaan kalau kita baca Quran kok nggak bisa khusyuk. Tapi ketika kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, terasa hati kita ini ya terasa masuk ke hati gitu. Maka di saat itu lebih utama. Kenapa? Karena tujuan zikir adalah untuk memberikan ketentraman hati, ya kekuatan iman dan jiwa. Nah, ibadah ketika semakin terasa di hati, semakin utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, Barakallahu Fikum Terima kasih atas jawabannya dan berikutnya akan kami bacakan beberapa pesan singkat dari saudara Abdullah Ditekan Ustaz bertanya, Ustaz tadi katakan, perbanyaklah anak, Allah akan perbanyak rezekinya. Bagaimana dengan keluarga berencana Ustaz dan bagaimana jika kita mengatur agar tidak terlalu sering kita uh, memiliki anak dan iya. pengaturan yeah. cara dalam Islam bagaimana? Silakan. Uh, pertama, <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya nahnu narzukukum wa Kami yang memberikan rezeki kamu dan anak-anak kamu. Bukan kamu yang memberikan rezeki, tapi Allah yang memberikan rezeki anak-anak kita. Maka ya, orang yang mengatakan bahwa banyak anak syarat rezeki, ini orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Namun anehnya, yang selalu dipampangkan misalnya di televisi-televisi adalah orang yang banyak anak susah hidupnya. Padahal itu kejadiannya jarang sebetulnya. Justru yang banyak terjadi itu banyak anaknya. Alhamdulillah rezekinya banyak. Ya. Saya alhamdulillah dari satu bapak satu ibu ya kami 18 bersaudara. Saya anak yang ke-16. Ya. Bayangkan, ya kami bersaudara 18. Tapi alhamdulillah nggak ada yang kekurangan. Ya rezeki itu terus-menerus mengalir. Saya punya apa namanya? kakek dari pihak ibu, anaknya 21 dari istri dua. Ternyata masya Allah rata-rata mereka kaya raya. ya. Jadi sebetulnya kita jangan takut dengan apa namanya eh, banyaknya anak Ya. Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah di Indonesia ini ketika program keluarga berencana itu apa dilaksanakan ternyata untuk kaum mukminin saja. Sementara orang-orang Nasrani kebanyakan anaknya banyak. Ya. Maka dari itulah tentu petunjuk Rasul lebih kita dahulukan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW apa menganjurkan umatnya untuk banyak anak. Dan jangan khawatir insya Allah dengan banyak anak, banyak rezekinya insya Allah. Biiznillah. Karena setiap anak itu telah Allah tentukan rezekinya masing-masing. Kemudian bagaimana kalau saya Ustadz, ya kalau misalnya setiap tahun punya anak terlalu capek. Kalau memang hal seperti ini tujuannya untuk mengatur kelahiran, kata para ulama beri diperbolehkan. Ya kalau setiap tahun wah terlalu capek kayaknya. Ya udah mungkin dua tahun sekali, ya setelah disusui dua tahun, sempurna. Baru mengandung lagi. Kalau untuk tujuan itu silahkan. ya Tapi kalau untuk tujuan membatasi keturunan, ini yang dilarang oleh para ulama. Ya kenapa? Karena bertabrakan dengan perintah Nabi SAW untuk memperbanyak anak. Allah anak Nah. Baik Ustaz Barakallahu Fikum Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat Pertanyaan dari Abdullah di Jakarta Ustaz Allah memberi rezeki kepada hamba-hambanya yang beriman dan selalu meminta rezeki kepada Allah. Pertanyaan saya, siapa yang memberi rezeki kepada orang-orang non-muslim karena hidup mereka mewah? Syukron Ustaz, Barakalafik. Tuhannya orang beriman dengan Tuhannya orang kafir sama, Allah. Walaupun orang kafir menyembah selain Allah. Iya, tetap pencipta manusia itu satu Nih, iya, coba aja pikirkan. Seluruh dunia ini, perhatikan giginya sama semua. Ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Makanannya juga sama dari dari bumi. iya punya hidung sama, punya mata juga ada. Ada rambutnya. Bukankah itu menunjukkan penciptanya sama? Ya. Organnya pun juga sama, ada jantung, ada ini dan yang lain. Bukankah menunjukkan penciptanya sama? Tidak mungkin penciptanya berbeda-beda. Maka kalau orang beriman diberikan rezeki, siapa yang memberikan rezeki orang kafir? Ya Allah, pencipta mereka. Lalu kenapa Allah memberikan rezeki kepada mereka sementara mereka itu kafir kepada Allah? Itukah menunjukkan bahwa Allah masih sayang, memberikan kasih sayang tetap kepada mereka? Sebagai apa? Ya, sebagai yang pertama bisa jadi Allah berikan rezeki kepada mereka itu supaya mereka mau kembali kepada Allah. Ini pertama. Atau yang kedua, sebagai diulur supaya mereka tambah sesat sehingga semakin keras azabnya nanti pada hari kiamat. Sebagai disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba min dunya wa huwa muqimun ala Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada manusia atau ke manusia ke, kepada hamba apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia sementara ia terus-menerus berbuat dosa. Fa huwa istidraj kata Rasulullah itu dia orang sedang diulur oleh Allah ya agar tambah keras azabnya. Rasulullah membawakan firman Allah dalam surat Al-An'am, "Falamma nasu ma dzukiru bih" ketika mereka telah meninggalkan peringatan yang diperingatkan kepada mereka Fatahna alaihim abu kulli syai. Kami bukakan pintu-pintu kenikmatan segala sesuatu. Hatta iza farihu sehingga ketika mereka telah bergembira dengan kenikmatan itu, akhadnahum baghtah, sekonyong-konyong adab apa menimpa mereka. Lihat, kata Allah ketika mereka sudah meninggalkan peringatan, ternyata Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Ya. Untuk apa? supaya mereka semakin keras azabnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ya suatu ketika pernah masuk ke kamarnya Rasulullah. Ternyata dilihatnya Rasulullah tidur di atas kasur yang terbuat dari sabut kurma. Apabila beliau apabila beliau tidur maka berbekas di punggungnya Rasul. Tidak ada apa-apa di kamar Rasul. Terlihat hanya setengah karung gandum untuk makannya beliau Melihat itu Umar menangis. Kata Umar, Hai Rasulullah, tidakkah engkau melihat Persia dan Romawi? Dibukakan kepada mereka pintu-pintu dunia, Hai Rasulullah. Bukankah mereka di atas kebatilan dan kita di atas kebenaran, Hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? <clears throat> Wahai anak Khattab, Atas Atasyoku bihadal amr Kamu meragukan akan kebenaran Islam ini Mereka itu suatu kaum yang Allah percepat kesenangannya di dunia Ya kenapa? Ya Orang kafir itu memang surganya di dunia Sementara orang beriman itu surganya di akhirat nanti kenikmatannya. Makanya ya kita jangan tertipu ya dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir jangan tertipu. Allah Ta'ala berfirman la la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal jangan menipu kamu kebebasan mereka bepergian di, di, di bumi ini artinya kamu jangan tertipu oleh kesenangan orang-orang kafir itu Lalu Allah mengatakan mata'un qalil itu semua kesenangan yang sedikit sekali kemudian tempat mereka ke neraka jahanam dan itu seburuk-buruknya tempat kembali makanya subhanallah kita orang yang beriman di dunia dikasih nikmat tidak dikasih di akhirat diberikan nikmat yang lebih lagi bersyukurlah yang telah diberi dijadikan ya orang-orang sebagai orang yang beriman kepada Allah ya yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam nah Nah Ustaz Barakallahu Fikum Terima kasih atas jawabannya Dan berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya Ustadz saya disuruh untuk mengucapkan Aku sujud di, ba di bawah kursi kekuasaanmu Bertasbih di bawah cahaya kemuliaanmu Dan berlindung di balik jubah kebesaranmu Apakah ada unsur siriknya dari ungkapan ini Ustaz? Ini untuk siapa? Kalau untuk Allah, betul, sahih tapi kalau untuk manusia, wah ini syirik besar. Ya. Karena sifat-sifat tadi tidak tidak layak tidak layak untuk kecuali untuk Allah saja. Adapun untuk manusia lah, wallah. Ya. Tidak boleh antum ucapkan untuk seorang untuk siapapun juga. Kalau ada orang yang memaksamu untuk mengucapkan kata-kata itu kepada dia, la wallah. Jangan ucapkan karena itu syirik besar, kufur sharih. Ya maka orang ini harus dilaporkan ke polisi. Dia mengaku dirinya Tuhan kalau begitu. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam afiyah. Nah. Nah, Ustaz Barakala Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali Silahkan bagi Anda yang ada di rumah dan dimanapun Anda yang ingin bertanya langsung melalui telepon Menghubungi Ustaz silahkan di 0218236543. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para Rashid di Jakarta Iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Eh, begini Pak Ustaz, selama ini <coughs> pemahaman saya itu kita kan boleh mendoakan orang-orang kafir itu uh, terkait dengan supaya dia diberi hidayah betul, gitu Pak Pak, betul. Nah, saya baru-baru ini berbeda pendapat dengan teman. Mm -hmm. Ketika dia mengatakan kalau untuk urusan dunia itu boleh katanya kita mendoakan misalnya ya supaya usahanya lancar dan sebagainya. Nah, terus saya lupa dia mengatakan katanya Nabi dulu pernah mendoakan orang Yahudi dalam hal urusan dunia, Pak Ustaz. Nah, saya kurang paham ini Pak Ustaz. Mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Terima Baik, kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan orang kafir yang masih hidup dengan hidayah itu boleh. Adapun mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia supaya dimaafkan itu yang tidak boleh. Ya. Sebutkan dalam satu riwayat yang sahih ada orang Yahudi pura-pura bersin di sisi Rasulullah dengan tujuan supaya Rasulullah mendoakan dia dengan mengatakan yarhamukallah semoga Allah merahmatimu tapi ternyata Rasulullah malah mendoakan yahdikumullah wa yuslih balak Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu dan memperbaiki urusanmu itu. Masya Allah. Di sini Rasulullah mendoakan orang Yahudi supaya apa? Diberikan hidayah, tidak masalah. Ketika Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, doakan ibuku supaya masuk Islam, diberikan hidayah. Kemudian Rasulullah pun mengangkat tangannya dan mendoakan supaya ibunya masuk Islam. Lalu Abu Hurairah pun pulang ke rumahnya, ternyata ibunya sudah masuk Islam. Maka mendoakan orang-orang kafir supaya mereka itu mendapatkan hidayah bagus, Pak. Dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dilarang oleh Al-Qur'an itu memohonkan ampunan untuk orang-orang yang sudah meninggal dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya. Allah berfirman, "Wa ma kana lin-nabiyyin wal-ladzina amanu Tidak layak untuk orang yang seorang untuk nabi maka nabi Nabi walladzina amanu dan demikian pula orang-orang yang beriman tidak layak. Untuk apa? Untuk apa namanya? memohonkan ampunan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu. Min di mata tabayyana lahum, setelah jelas kepada mereka bahwa mereka penduduk api neraka. Artinya, setelah jelas kepada mereka bahwa mereka mati di atas kekafiran. Nah, adapun yang masih hidup, nggak apa-apa kita beri doakan supaya dapat hidayah, Pak Bahkan kita dakwahi mereka supaya mereka ya, masuk Islam dan mendapatkan surga. Ya, Allah Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Silakan bagi Anda yang bertanya kembali di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan Bapak siapa di mana? dengan Abu Dinda di Senayan Jakarta Pusat. Silakan Abu Dinda. Barakallahu fiik ya Ustaz, seluruh Roja dan pendengar roja. Silakan Bapak. Juga ke, kepada Pak Rosid tadi. Ya, terima kasih banyak. Silakan. Begini Ustaz, uh, mengenai doa pada subuh Ustaz. Mm -hmm. uh, Allahumma inna Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an waris kontoiban thayyiban wa amalan mutaqabbala itu apa bolehkah dibaca ketika sholat Ustaz? Atau di uh, di luar selain pada subuh eh, dengan maksud bahwa misalkan ketika kita setelah beramal itu kita apa mengharapkan amal kita diterima itu. Baik, Bapak. yang, yang kedua Ustaz, boleh Ustaz? Silakan. Ya, silakan. Nah, begini Ustaz. Mengenai orang berakal tadi Ustaz, orang cerdas tadi Ustaz. Mm -hmm itu bisa simpulkan bahwa dari apa yang disampaikan para asatijah di Roja ini Ustaz orang berakal kenapa Pak? Uh, tadi kan saya katakan orang yang berakal itu bisa disimpulkan adalah pertama orang yang beriman dan beramal soleh seperti takut pada hmm, Allah. Betul. Kedua orang yang banyak meningkat mati. Hmm, betul. Tiga juga disimpulkan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang sukses yaitu orang yang orang yang ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Ya? Betul pertanyaannya. Enggak, maksudnya pertama apakah kesimpulan saya itu benar? Satu, yang kedua, ini uh, saran kepada Roja mungkin bisa dibuat iklan tentang orang beraka ini saat atau orang cerdas ini saat. Baik. Demikian saja terima kasih. Hmm, ya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa Allah in as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala yang Rasulullah selalu baca itu setelah sholat subuh. Dan saya belum mendapatkan riwayat Rasulullah membaca di tempat lain. Maka kita mencukupkan diri dengan apa yang Rasulullah baca itu lebih baik. Ya. Maka Rasulullah SAW ternyata membacanya setelah sholat subuh. Ya, maka kita cukupkan dengan yang Rasulullah lakukan, itu tentu yang lebih baik. Karena sebaik-baiknya petunjuk, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua tentang kesimpulan antum orang berakal bahwa dia orang beriman dan beramal soleh betul sekali. Orang yang banyak ingat mati betul sekali. Ya. Kenapa? Karena memang begitulah seharusnya orang yang berakal berpikir, orang yang berpikir tentang siapa dirinya. Dia manusia diciptakan. Siapa yang menciptakan dirinya? Pasti pencipta, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, dialah Allah ya, yang menciptakan dia seharusnya melahirkan keimanan dong. Makanya Allah mengatakan, ya, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma eh, Rabb, Rabbana eh, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah buat siapa? Liulil albab. Orang yang punya pikiran, akal. Siapa dia? Yaitu orang yang mengingat Allah di waktu berdiri, duduk dan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa? Hasilnya doa, wahai Rob kami. Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Itu hasil orang yang berakal. Yang menggunakan akal pikirannya. Tentang hakikat kehidupan dunia. Siapa yang menciptakan semua ini? Iya. Maka orang yang berpikir pasti beriman. Tapi orang yang tidak menggunakan pikirannya, yang dia gunakan hawa nafsu dan syahwatnya, sulit, sulit untuk beriman. Ya, karena memang Islam hanya untuk orang yang berakal. Ya, bukan untuk orang gila ya, Allah Allahu a'lam. Nah. Fikum dan berikutnya masih kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang menghubungi kami melalui telepon silakan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini di mana? Abu Hikam. Silakan Bapak Abu Hikam. Saya mau bertanya Ustaz. Ya, tentang berimam kepada yang masbuk. Apakah ada hukum dan dalilnya itu Ustaz? Baik, cukup Bapak. Terima Baik Bapak. Ya. <clears throat> Kalau ada orang yang masbuk terlambat sholat, kemudian ia melanjutkan rokaat yang tersisa, kemudian kita bermakmum di belakang dia, boleh atau tidak? Uh, ini permasalahan yang berhubungan dengan masalah bolehkah mengadakan jamaah kedua ya setelah jamaah pertama. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan makruh. Sementara pendapat ulama lain mengatakan boleh. <clears throat> Dalil mereka yang mengatakan boleh hadis ya bahwa Rasulullah SAW setelah selesai sholat melihat ada orang yang baru datang Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Ya. Maka para sahabat sebagian bersedekah kemudian menjadi makmum dia. Namun Imam Syafi'i ya apa namanya namanya menolak atau membantah dalil ini dengan mengatakan bahwa ini ya adalah yang menjadi makmum orang-orang yang sudah sholat dan itu pun juga ya seizin imam imam yang yang menawarkan kalau seperti itu boleh. Tapi kalau permasalahannya adalah orang-orang yang belum sholat sama sekali kemudian membentuk jamaah kedua. Ini jadi masalah. Ya. Mereka juga berdalil dengan perbuatan Anas bin Malik bahwa Anas bin Malik bersama beberapa temannya baru datang sementara masjid sudah sholat. Kemudian Anas menyuruh komat lalu sholat berjamaah kedua. Namun perbuatan Anas ini diselesai oleh Ibnu Mas'ud dan perbuatan sahabat yang diselesai oleh sahabat lain bukan hujah. Ya. Yeah. Sementara Imam Syafi'i berdalil dengan hadis bahwasanya Rasulullah SAW setelah selesai ya suatu permasalahan yang beliau harus selesaikan, pulanglah beliau. Ketika sampai di masjid orang-orang sudah selesai sholat, maka Rasulullah segera pulang ke rumahnya dan tidak sholat di masjid. Iya sehingga dijadikan dalil oleh uh, apa namanya al Imam Syafi'i rahimahullah berarti makruh hukumnya maka atas dasar itu itu menunjukkan tidak diperkenankan untuk membuat jamaah yang kedua dan pendapat Imam Syafi'i ini yang saya contoh kepadanya kenapa demikian karena pertama bahwa disyariatkannya azan itu untuk ah, jamaah pertama bukan untuk jamaah kedua yang kedua bahwa Rasulullah SAW ingin sekali membakar orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Jamaah yang keberapa? Tentu yang pertama, bukan yang kedua. Sebab kalau misalnya jamaah kedua boleh, berarti ketiga boleh, keempat boleh. Dengan hitungan bilangan yang ter ter ter terbatas, sampai ke seratus. Mungkin orang akan berkata, ah nanti saya ikut jamaah yang ke sepuluh aja. Ini terlalu memudahkan. Allah alam, ya maka dari itu apa ya bahwa sholat berjamaah ah, tidak boleh ada jamaah kedua kecuali di masjid pasar yang memang di situ tidak ada imam rawatibnya orang baru lalang situ maka itu tidak masalah kata para ulama Allah wa'ala nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kita akan beralih ke pesan singkat. Silahkan bagi Anda yang mengirimkan pesan singkat, mulai sekarang kami buka di 0819896543. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Joko Hadianto di Gajah Mada, Jember Ustaz. Pertanyaannya sebagai berikut, Ustaz, saya mau bertanya, katanya umat yang beragama, Islam bersaudara, tapi kenyataannya antara sama Islam berantem. Yang kedua, ada yang tidak mau menghormati kedua orang tuanya karena bu bukan sealiran. Yang ketiga, Nabi Muhammad sendiri selalu menghormati agama la orang lain dan tidak mengatakan kafir. Kenapa kita selalu mengkafirkan orang lain? Yang keempat, apa surga itu ada, Ustaz? Iya. Nah, Ustaz. Katanya, ya Islam itu bersaudara. Kenapa ya umat Islam itu kok malah saling berantem? Hmm. Uh, Rasulullah SAW pertama, ya, pertama Al-Quran menyebutkan bahwa sifat manusia itu suka berselisih. Enggak umat Islam Enggak umat yang lain. Semua umat, semua manusia sifatnya begitu, suka berselisih. Iya. Dalam agama Nasrani juga mereka berselisih kok. Bahkan perselisihan mereka lebih berat dibandingkan yang ada dalam umat Islam, buktinya. Buktinya di Indonesia misalnya kita lihat sendiri. Walaupun beda mazhab, walaupun beda aliran, kalau sholat di masjid ya sama-sama, bareng. Tapi kalau dalam agama Nasrani, ya yang pemahamannya Katolik nggak mau sholat di apa beribadah di gereja apa namanya Protestan orang yang Protestan nggak mau ya beribadah di Advent nggak mau tapi dalam umat Islam semua masjid silakan makanya perselisihan yang ada di sana lebih berat daripada yang ada di sini karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan manusia itu suka berselisih antum yang bertanya Antum pernah berselisih nggak sama keluarga, sama teman, sama istri ya bahkan? Istri yang antum punya itu antum suka pernah berantem nggak? Ya, Anda yakin antum pernah? Ya, entah berantem dengan keluarga, kakak, adik, ataupun dengan apa namanya e, teman, bahkan dengan istri sendiri yang hidup bersamanya. Allah berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk." Mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Ya. Yang kedua Rasulullah sudah mengabarkan umat Islam akan pecah belah menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, Yahudi dan Nasrani berpecah menjadi 70. Yahudi ber, berpecah menjadi 71. Nasrani berpecah menjadi 72. Dan umatku ini berpecah menjadi 73 golongan. Jadi, ya, baik Yahudi, Nasrani, umat Islam ternyata berpecah-pecah juga. Kemudian, namun, <clears throat> keutamaan umat Islam apa? Pertama, umat Islam walaupun berselisih, tapi tetap selalu ada mereka yang menyerukan kebenaran. Iya. Menyerukan persatuan di atas yang hak. <clears throat> Rasulullah SAW sabda, la, la tazalu ta'ifatum min umati zahirina alal haq. Akan senantiasa dalam umatku ini suatu kelompok ya yang terus menang di atas kebenaran. Yang akan terus menyerukan kebenaran. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, tidak ada ya hal seperti itu di antara mereka. Yang kedua, bahwa umat Islam tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Kata Rasulullah, "Lantajtami'a ummati 'ala dhalalah." Sementara Yahudi dan Nasrani bisa bersepakat di atas kesesatan, betul. Iya. Maka dari itu kalau Anda berkata, <clears throat> kenapa umat Islam malah berpecah-pecah begitu? Kita katakan orang Yahudi dan Nasrani pun berpecah-pecah. Tapi umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk bersatu padu dan untuk melihat mana yang paling kuat dalilnya dan hujahnya. Dan untuk mencari kebenaran. Iya. Itu semua ujian. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi? Uh, mengapa e, di dalam Islam apabila berbeda aliran dengan orang tuanya saling e, berantem saat. Ya. Itu bukan ajaran Islam. Hmm. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis selalu anju, ada apa anjuran untuk berbakti kepada orang tua. Nah sekarang kalau misalnya ada orang Islam berbakti apa durhaka kepada orang tua, apakah boleh kita menyalahkan Islamnya? Jelas tidak tidak boleh. Itu kesalahan individu. Jangan Anda nisbatkan kepada Islam. Ya. Kalau dikatakan di kalangan umat Islam ini ada yang berdurhaka sama orang tua. Silakan Anda pergi ke Amerika, ke Eropa, orang-orang Nasrani lebih banyak lagi yang durhaka kepada orang tua. Iya. Mau dikatakan di kalangan umat Islam ada yang mencuri silakan Anda pergi ke Filipina dan yang lainnya ke negeri yang situ mayoritas orang Islam, orang Nasrani, banyak juga pencuri mereka. Kenapa Anda ya tujuannya selalu ingin memujukan Islam? Padahal Anda seharusnya mempelajari bukan orangnya, tapi ajarannya. Pelajari dong Al-Qur'an dan hadisnya. Al-Qur'an melarang mencuri, melarang untuk ya berhak kepada orang tua. Dan Allah melarang apa mengancam orang yang durhaka kepada orang tua untuk diberikan azab di dunia dan akhirat. Jadi jangan lihat individunya. Ya, Allah Allah. Terus yang berikutnya, Rasulullah dulu tidak mengkafirkan agama lain, kenapa Islam sekarang suka mengkafir-kafirkan orang? Ya, Kata siapa? Ya, Anda punya burhan dan bukti. Apa Anda sudah mempelajari Al-Quran dari awal sampai akhir? Ya. Apa anda sudah membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir? Saya yakin anda tidak pernah membacanya. Bukankah dalam Al-Quran ya sering disebutkan Innal ladina kafaru Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya Ya Berapa banyak akal Islam Allah menghikayatkan orang-orang kafir Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <coughs> ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul ditegur oleh Allah Allah berfirman لا تصلي على أحد منهم مات abada ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون jangan sekali-kali kamu solat mensolati orang munafik itu dan jangan berdiri di kuburannya. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati di atas kefasikan. Ya. Maka dari itu, ya. Tapi Rasulullah tidak tidak sibuk untuk memfonis, fonis, fonis, fonis. Tapi Rasulullah sibuk untuk memberikan hidayah. Ya. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah SAW, ya, sibuk mem, apa namanya e, memberikan hidayah kepada orang kafir supaya mereka mau masuk Islam. Dan beliau tidak sibuk menuding mereka kamu kafir, kamu kafir, tidak. Akan tetapi Rasulullah ya sibuk untuk memberikan hidayah, memperlihatkan akhlakul karimah supaya mereka mau tertarik kepada Islam. Ya. Nah ini yang salah adalah ketika orang Islam yang sibuk menuding-nuding ya wah si fulan kafir, si fulan kafir, ini si fulan kafir, kafir, kafir. Akhirnya bukan memberikan maslahat untuk dakwah, tapi malah membuat lari manusia dari dakwah ini. Ya. Kemudian yang ke terus apakah uh, surga itu ada? Surga ada apa tidak? Ya. Subhanallah. Akhi, berfikirlah sejenak. Siapa yang menciptakan kita? Kalau anda yakin yang menciptakan kita adalah Allah Allah mampu menciptakan manusia? Mampu Taib. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Taib. Ketika manusia berbuat baik Beramal soleh Lalu mati begitu saja Tidak diberikan balasan Itu ya adalah merupakan ketidakadilan Ketika ada orang berbuat zalim Ya, kemudian dia apa mengambil harta manusia, memukul manusia, mendolimi manusia, membunuhi manusia. Setelah itu dia mati, tidak diberikan balasan apapun juga, itu bentuk ketidakadilan. Pencipta kita maha adil. Ya. Allah memberikan kepada orang-orang yang berbuat baik, ya, apa namanya, yang beriman dan beramal saleh, pasti diberikan balasan yang terbaik. Demikian pula orang yang zalim kepada ya, kepada dirinya dan kepada Allah pasti Allah akan berikan balasan. Maka dari itu, semua agama baik Yahudi, Nasrani meyakini akan adanya surga dan neraka. Kemudian Anda ragu dengan adanya surga, la ilaha illallah. Iya. Maka dari itulah ya akhi, <clears throat> kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang begitu luas, menciptakan keindahan yang di bumi ini begitu sangat indah sekali memberikan kenikmatan yang tak pernah ada habis-habisnya di, di muka bumi ini. Tanaman itu ya setelah dipanen kemudian mengeluarkan lagi buah-buahan. Kalau itu saja di dunia, Allah lebih mampu untuk menciptakan yang lebih dari itu. Maka ya akhi, buanglah syubhat syaitan yang ada di hati yang itu. Ya, pelajari Al-Quran dan hadis dengan bimbingan para ulama agar Anda betul-betul terbimbing hidup dan memahami tentang hakikat kehidupan apa hidup di dunia ini tidak akan lama. Mungkinkah manusia tercipta di dunia tiba-tiba ada untuk hal yang sia-sia? Tidak mungkin. Allah berfirman, hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un," kata Allah. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami kata Allah fata'ala Allahul malikul haq maha tinggi Allah raja yang hak Allah juga berfirman ya di dalam surat apa namanya uh, Al-Qiyamah ayahsabul <clears throat> insanu ayyutraka sudah apakah manusia mengira akan dibiarkan hidup di dunia sia-sia tidak mungkin iya Lalu Allah mengatakan, Alam yakun nutfatan mimmani yumna. Bukankah manusia itu berasal daripada sari air pati yang yang dipancarkan? Thumma yakun thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Lalu Allah jadikan ia segumpal darah Lalu Allah ciptakan ia dan dengan sempurna. Faja'ala minhu zawjainil dzakara wal untha. Lalu Allah ciptakan manusia laki-laki dan wanita. Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah Allah yang telah mampu menciptakan manusia pertama kali, mampu juga untuk membangkitkan manusia? Lebih mampu lagi. Kalau Allah mampu menciptakan manusia dari sari air pati, kemudian ia pun menjadi segumpal darah, segumpal daging dan menjadi bayi, lalu ia keluar dan menjadi manusia yang sempurna. Maka bagi Allah lebih mudah lagi untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Mudah bagi Allah. Coba gunakanlah akal pikiran kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang tersesat jalannya, ya akhi. Allahu a'lam. Nah. nah. Barakallahu fikum. Saya terima kasih atas nasihat dan pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak dan mendengarkan di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya pertanyaan dari Ummu Fatir Ustaz yang bertanya. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa jika wanita yang belum menikah pada usia 26 tahun sudah berdosa dan harus dirukiah. Mohon penjelasannya Ustaz saya terakhir <laughs> Tidak ada dalilnya sama sekali di Al-Qur'an dan hadis. Kalau misalnya qadar Allah belum ada juga yang meminang. Atau sudah berkali-kali dipinang tapi juga ternyata tidak ada laki-laki yang mau padanya. Sudah sampai umur 40 tahun dia sudah menunggu, ternyata tidak ada juga yang mau padanya. Apakah dia berdosa? Nah, Allah. Bagaimana dia berdosa? yang yang yang yang yang tidak baik itu menolak pinangan laki-laki yang baik akhlaknya, agamanya dan sebetulnya dia juga ya orangnya ganteng misalnya. <laughs> Si akhwat itu sudah senang mas misalnya, tapi ternyata dia tolak mentah-mentahnya karena apa namanya eh, kesombongan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti hal yang kita lihat di zaman sekarang, ya perempuan nggak mau nikah karena untuk ngejar dunia dulu emansi sapi ya akhirnya apa setelah umur 40 tahun baru sadar dia sudah tidak ada lagi yang mau pada dia karena umurnya sudah tua ya salah siapa salah dia kenapa dia tidak segera untuk menjalankan titah Nabi SAW menikah nah, sekarang hukum menikah itu hukumnya bagaimana wajibkah mubahkah atau sunnahkah? Hukum asal nikah itu sunnah saja, tidak wajib. Kecuali kata para ulama apabila kita khawatir jatuh kepada kemaksiatan. Itu zina. Maka pada waktu itu wajib. Tapi kalau kita tidak khawatir, ya, maka memang hukum asal nikah itu sunnah saja. Akan tetapi, akhi, Ya, sunnah ini sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa orang yang menikah itu sudah menyempurnakan setengah agamanya, masya Allah. Ya, maka dari itu eh, pernyataan yang mengatakan bahwa wanita kalau sudah umur 26 tahun belum menikah juga itu dosa. Ini butuh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Alaihi Wasallam Karena masalah dosa itu bukan hak manusia yang mengatakan dosa atau enggak itu hak Allah ya Allah saja yang mem, apa menghukum ini dosa atau tidak maka kita harus butuh keterangan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal Wallahu a'lam nah. nah Ustaz pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang bertanya Ustaz mohon pencerahannya Ustaz bagaimana ketika kita menyebut nama Allah malah terlintas bayangan itu adalah makhluk atau manusia dan saya sangat terganggu oleh bayangan itu karena bayangan itu selalu ada ketika mengingat Allah Padahal Allah tidak serupa dengan seluruh makhluknya dan saya pun berlepas diri dari pikiran-pikiran tersebut. Akan tapi masih datang dan datang juga. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya, itu syaitan akhi. Iya. Ingin merusak akidah antum. Tapi alhamdulillah antum menolaknya. Maka ya, ketika datang, ketika antum berzikir kepada Allah, Lalu kemudian datang se apa bayangan manusia, subhanallah yang antum bayangkan manusia. Segera antum bayangkan yang lain aja. Ya. Antum bayangkan makanan, antum bayangkan langit dan bumi dan ciptaannya yang luar biasa. Antum bayangkan bagaimana dahsyatnya penciptaan yang Allah beri, ciptakan berupa lautan yang luas dengan ombaknya yang dahsyat. Bagaimana Allah menciptakan manusia dan yang lainnya ya segera kita palingkan pikiran itu kemudian kita beristiadah a'udzubillahi rajim kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya maka yang ter, yang paling bagus adalah antum ya kalau memang ternyata ucapkan mengucapkan zikir subhanallah kok ada lagi itu nah coba pindah baca Al-Qur'an dan mentadaburinya iya tadaburi Al-Quran, memahami makna-maknanya. Kalau ternyata itu ternyata lebih, kok ini lebih menyelamatkan saya, apa lebih menenteramkan, oh, bagus saya. Ya, kita lakukan pokoknya eh, macam-macam uh, zikir atau macam ibadah itu banyak sekali alhamdulillah. Kalau ternyata ketika kita zikir kok malah datang syubhat di hati kita, kita pun juga akhirnya nggak bisa khusyuk ketika zikir. Coba cari zikir yang lain yang bisa menenteramkan hati seperti apa? Ya, mempelajari ilmu, zikir. Membahas tafsir Al-Qur'an, zikir. Mempelajari hadis-hadis Nabi SAW juga zikir. Nah, itu yang kita coba lakukan ya. Allahu alam, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Dan yang benar semua jadi dari Allah, yang salah itu dari kelemahan ilmu saya. Wa subhanakallah bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.